Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita baca sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Mustalahu Al-Hadis. Kata beliau di sini, turuqu tasnifil hadis. Naam. Tata cara atau bentuk-bentuk penyusunan hadis itu bagaimana saja? Karena susunan hadis itu sudah kita lewati pertama kali yang menyusun hadis adalah siapa kemarin? Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Turuqu tasnifil hadis ala naw'ain. Cara menyusun atau mengumpulkan hadis itu ada dua jenis. Tasniful usul. Nah, tasniful usul yaitu menyusun eh, usulnya atau pondasinya atau dasar-dasar pokoknya wahyal lati yusnadu fiha al-hadis min al-musannif ila ghayat isnad. Itu. Maksudnya adalah apa? yaitu susunan yang apa disandarkan kepadanya hadis nah dari musannif sampai ke puncak sanatnya paham ya jadi musannif misalnya pengarangnya Imam Bukhari misalkan eh, beliau menyebutkan sanatnya sampai ke puncaknya sampai ke atas yang paling atas qala qala Rasulullah misalkan sahabat dan qala qala Rasulullah itu maksudnya jadi pengarangnya langsung haddatsana fulan qala haddatsana yang, yang mengatakan pertama kali tadi pengarang kita tadi paham ya sampai ke puncak sanat yang paling atas Walahu turuqun dan juga memiliki beberapa jalan. Faminha di antaranya at-tasnifu 'ala ajza. Ada hadis yang apa? Yang disusun na'am barakallahu fikum dalam bentuk berjus-jus. Sesuaikan dengan jus yang khusus itu ya, bagian khusus sesuai dengan bagian-bagian yang khusus. Contohnya, bi an yaj'ala likulli babin min abwabil ilm bi an yuj'ala li kulli babin min abwabil ilmi juz'un khasun mustaqillun yaitu dengan cara dijadikan setiap bab-bab ilmu itu satu bagian yang khusus yang tersendiri misalkan apa bab shalah bab zakah misalnya seperti itu kan tersendiri itu eh, bab shalah berarti masalah salat tok itu loh bab zakah masalah zakat saja paham insyaallah paham ayo kita lihat Nah, fayuj'al li babis shalah juz'un khas. Maka dijadikan bab untuk masalah salat adalah apa? Juz yang tersendiri. Paham ya? Bagian tersendiri. Maaf insyaallah ini ya. Sering antum jumpai seperti itu, babus shalah dah masalah salat tok situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan babu as-sabr, masalah sabar saja itu. Nah, kita lihat wa wali babiz zakah juz'un khas dan untuk masalah bab zakat juga memiliki bagian khusus, juz yang khusus wahakada dan demikianlah wajudkar an wajudkar an hadi nam tariqatuz zuhri wa man fi zamanihi. Dan disebutkan ternyata cara yang seperti ini adalah caranya metodenya aliman azuhri Az-Zuhri dan orang yang eh, berada di zaman beliau saat itu. Paham ya? Jadi jadikan perbab-perbab itu. Dan nah, babus sholat sudah masalah sholat toh. Babus zakat masalah zakat saja, hadis-hadis masalah zakat. Mahum insyaallah. Ayo Berikutnya atas tasnifu 'ala abwab. Yang kedua adalah susunan hadis tadi disusun sesuai dengan bab-bab. Eh, Kalau tadi satu bab memiliki enam bagian tersendiri, tapi kalau ini nanti enam barakallahu fikum eh, satu juz, eh, satu bundel gitu. Nah, memiliki apa? Babnya banyak. Paham ya? Misalkan juz masalah apa gitu, kemudian situ abwab di dalamnya itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bihaitsu yujma' fil juz'il wahid aktsar min bab, ya enggak? Yaitu dengan cara dikumpulkan pada satu juz, eh, satu jilid atau juz itu, nah barakallahu fikum lebih dari satu bab. Paham belum? Misalkan nah barakallahu fikum juz berkaitan masalah salat, nanti ada bab masalah takbiratul ihram misalkan atau bab masalah ini, masalah itu, intinya rincian dari juz tersebut. Nah, Kemudian wa tarattaba 'ala al-mawdu'at. Tarattaba atau bukan ini bacanya ini? Hah? Bi haitsu yujma'u fil juz' al-wahid aktsar min babin. Apa? Hmm? Adri? Hmm? Turattab ya. Wa turattabu 'ala al-mawdu'at ka tartibi abwabil fikr. dan diurutkan atau disusun nah pembahasan-pembahasannya seperti apa? Seperti urut-urutannya dalam bab fikih. Diurutkan mungkin mulai dari awal mungkin babun masalah wudhu misalkan. Kemudian sampai bab masalah salam. Salam kalau orang setelah selesai sholat itu. apa maksudnya itu ya? Jadi diurutkan. awhari atau yang semisalnya. Misal Tariqatul Bukhari seperti metodenya caranya al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Muslim wa ashabus sunan dan juga para pemilik sunan itu Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Paham ya? Nah, barakallahu Sunan Al-Baihaqi. Mahum salah ya? Eh, na'am. Seperti itu. Cuman kalau peletakan yang atom jumpai dalam syarah Sahih Muslim, abu abwab yang diletakkan sana itu itu abwab yang letakkan Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim itu atom jumpai bab-bab itu yang letakkan bab itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mahum. Cuman kalau Imam Bukhari langsung beliau. Oleh karena itu abuat yang ada pada Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam bukhari Apa maksudnya ya? Antum kalau jumpai dalam Sahih Bukhari bab misalkan al-ilm qabla al-qawl wal amal misalkan nah itu bab itu menunjukkan fikihnya beliau itu loh. Paham ya? Beliau berarti memahami bahwasanya ilmu itu seluruhnya sebelum beramal dan berucap. Apa maksudnya? Tapi kalau bab yang antum jumpai dalam Syarah Sahih Muslim, Al Imam An-Nawawi bab-bab itu yang meletakkan adalah Imam An-Nawawi. Mahum. Cuman susunannya mana yang lebih mudah dihafal? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Para ulama telah menyebutkan Sahih Muslim lebih mudah dihafal. Kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim itu urut-urutan hadis kalau sudah satu hadis sebutkan nanti enggak diulang lagi. Jadi enggak bingung gitu ya. Tapi kalau Sahih Bukhari nanti banyak yang mukarrar, terulang-ulang. Bab sini sebutkan hadisnya, di bab yang lain, kitab yang lain itu ada hadis yang sudah dilewati juga. Mahum. Cuman kalau sisi kuat dan akuratnya sudah kita lewati syaratnya syarat Imam Al-Bukhari. Nah, Berikutnya barakallahu fikum atas nifu al-masanid yaitu susunan hadis sesuai dengan apa? Sesuai dengan musnad musnad. Musnad musnad maksudnya misalkan hadisnya Abu Abu Bakar As-Siddiq. sudah semuanya hadis Abu Bakar As-Siddiq sampai selesai. Paham ya? Oleh karena itu as-sahih musnad itu mimma laysa fi sahihain. Naam kalau antum punya sahih musnad yang asli itu biasanya diurut dengan musnadnya. Paham ya? Misalkan Musnad Abi Bakar Siddiq, udah hadisnya Abu Bakar Siddiq semuanya. Mau diletakkan bab atau enggak ya, ada babnya. Kalau jamis sahih sudah ada babnya sekarang. Menunjukkan fikihnya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Mahum. Jadi kalau musnad itu modelnya seperti itu. Antum buka gini, musnad Umar Khattab misalkan, udah hadisnya Umar Khattab semuanya. Musnad Abi Hurairah, Abi Hurairah semuanya. Mahum. Biasanya kalau nah, untuk inisiatif per individu itu kalau mau menghafal hadis pendek itu lebih enak kayak gitu modelnya. Buku tulis yang kosong mencari hadis Abi Hurairah yang pendek-pendek. Jadi sekali buka itu Abu Hurairah semuanya itu. Sekali buka Abu Hurairah semuanya. itu mudah di murajaah itu biasanya gitu. Nah, biasanya gitu. Naam. Mahfum insyaallah? Ya, naam. Kita lihat haitsu yujma' ahaditsu kulli sahabiyyan al-hiddah. Yaitu dengan cara dikumpulkannya hadis-hadis setiap sahabat Nah, barakallahu fikum pada eh, suatu pembahasan atau suatu tempat. Paham ya? Di tempat itu tersendiri. Hadis Abu Hurairah, Abi Hurairah semuanya. Hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar semuanya. Itu namanya musnad. Mafhum? Di antara kitab musnad yang sangat tebal musnad apa? Nama Ahmad, berjilid-jilid, tebalnya bukan nah bukan tiga jilid, empat jilid, berjilid-jilid itu tergantung cetakannya. Tergantung cetakannya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat Fayudkar fi musnad Abi Bakar jami'u ma rawahu an Abi Bakar ya enggak? Disebutkan dalam musnadnya Abu Bakar seluruh apa saja yang diriwayatkan dari Abu Bakar, semuanya. Tapi musnad Umar jami'u ma rawahu an Umar dan di dalam musnad Umar disebutkan seluruh apa yang diriwayatkan dari Umar Khattab. Wa hakadha mislu tariq mislu tariqatil Imam Ahmad fi musnadih dan demikianlah seperti caranya Imam Ahmad di dalam musnadnya, musnad Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir tasniful furu'. Nah, susunan hadis dengan e, barakallahu fikum berbentuk apa? Furu' maksudnya itu bercabang-cabang, dicabangkan itu. Nah, kita lihat maksudnya bagaimana? Tasniful furu' itu kan bukan usul. Kalau usul tadi kan disebutkan apa? Nah, barakallahu fikum bisa berjuz-juz atau berbab-bab atau dengan cara musnad tadi. Kalau berjuz-juz sudah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum setiap bab itu atau bab masalah ilmi ada juz tersendiri, pembahasan tersendiri. Kalau abwab tadi, nah barakallahu fikum satu bagian itu memiliki bab yang banyak itu. Paham ya? Tapi kalau masanid mustad tadi dengan urutan apa? E, hadis dari sahabat fulan, semuanya dari sahabat fulan tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, nah sekarang kalau furu' bagaimana? Wahyalati yang quluhal musannifuha minal usul ma'zumatan ila asliha bi ghairi isnadin walau turuqun aidan. Nah, perhatikan baik-baik yaitu pengarangnya itu menukilkan dari sumber asalnya, dari usulnya dari kitab intinya. ma'zumatan ila asliha yang maksudnya diarahkan nah barakallahu fiik diisyaratkan kepada aslinya tanpa sanad. Seperti apa? Umdatul Ahkam. Bulughul Maram ada sanadnya enggak itu? Enggak ada sanadnya. Kemudian contohnya Riyadhus salihin, Ada sanadnya enggak? Enggak ada sanadnya. Tapi sumbernya disebutkan langsung muttafaqun alaih berarti sahih Bukhari ada, sahih Muslim ada itu Paham maksudnya? Nah, kalau antum cek sahih Bukhari ada sanadnya enggak? Ada. Cuman kalau om Umdatul Ahkam, buluhul Maram, Riyadhus Shalihin ada sanadnya enggak di situ? Enggak ada ini. Thariqah yang ini juga bisa. mengumpulkan hadis, sanatnya dikosongkan semuanya, tapi sumbernya disebutkan dikembalikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dicek Sahih Bukhari ada sanadnya, Dicek dalam Sahih Muslim ada sanadnya. Mahfum? Mahfum? Ayo. Kita lihat di sini walahu turukun aidan dan juga memiliki beberapa cara. Faminha di antaranya at al albu'ab, Ya disusun sesuai dengan bab-bab, misalnya Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa namanya Ibnu Hajar? Eh? Ahmad bin Isa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani? Antum? Ahmad bin Ali. Jangan tertukar. Ahmad bin Ali, ahsan. Ibnu Hajar al Asqalani, Ahmad bin Ali al hafid ma'ruf dengan al hafid Jadi kalau Qawal al hafid tanpa menyebutkan yang lainnya, pastikan seringnya adalah al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimallah Ahmad bin Ali. Tapi Qawal al hafid Ibnu Rajab ya Ibn Rajab berarti. Al-Hambali. insyaAllah ya? nah. Kemudian wa umdatul ahkam li Abdul Ghani Al-Maqdisi. Naam, Al-Maqdisi atau Al-Maqdisi? Al-Maqdisi atau Al-Maqdisi? Hah? Al-Maqdisi. Naam. Jadi Abdul Ghani Al-Maqdisi memiliki kitab namanya Umdatul Ahkam itu tanpa sanad di situ, cuman disebutnya sumbernya. Paham ya? Sumbernya. Yang kedua at-tasnifu murattaban al huruf, yaitu susunan hadis yang diurutkan sesuai dengan hurufnya. Misal Al-Jami' As-Saghir li suyuti Maksudnya turun hurufnya bagaimana? Sesuai dengan abjad, abjad. Misalkan kalau awalnya dengan uh, alif, alif alif semuanya, misalnya apa? Ba, ba semuanya, model seperti itu. Nah, kan bisa diurutkan seperti itu. Ewa. Ila ghadzalik min at-turuq al-katsirah min an-naw'ain hasba ma yarahu ahli hadith aqrab ila tahsilihi wa tahqiqihi. Nah, barakallahu fikum dan juga yang selainnya dari metode-metode atau cara-cara yang sangat banyak dari dua jenis sesuai dengan apa yang dipandang oleh ahli hadith yang lebih bisa mendekatkan untuk terwujudkan dan juga mewujudkannya. Maksudnya, nah barakallahu fikum tata cara menyusun hadis sudah kami sebutkan. Insyaallah taala berikutnya mengenai al-ummahatus sitt kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.